yakin doa kita malam ini diijabah Allah salah satu doa yang diijabah Allah itu adalah doa inda nuzulil mator berdoa ketika turunnya hujan ini kan lagi turun hujan ini mandi-mandi nih apa mana jamaah semua ini ake bumone bareng-bareng itu ini mesti itu si Allah Yang ikhlas derek mau dengan niki golok donake muka-muka rumah tangganya sakinah mawadah rahmah barokah putra ini solih solihah rezekinya lancar duwite kata penajan utangan mau apa nih tukang utang dan boten derek mungkin mungkin mugi ini wujudin dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paling boten lambe tahu ngunekke dina niki artosipun ngeten Allahumma duh Allah inna sak temene kula iku nas alu nyuwun kula ka ing panjenengan nyuwun husnal mahabbati ing baguse katresnan wa husnal mutabaati lan baguse dereke linabiyina dumateng nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tiba ya fi akwalihi ing dalam pengendikan-pengendikane kanjeng nabi dereke ing dalam pengendikan-pengendikane kanjeng nabi wa af'alihi lan ing dalam tumindak-tumindake kanjeng nabi wa ahwalihi lan ing dalam sedaya tingkahipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Di antara bentuk akhlaknya Rasulullah yang harus kita contoh dan kita aplikasikan di zaman akhir yang menurut saya pas sebagaimana pesan dari ketua yayasan tadi tertuang dalam satu ayat Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاغلهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم maka karena sebab rahmat kasih sayang Allah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka walau kunta faddan ghalidul qalbi sekiranya kamu berlaku kasar dan bersikap keras terhadap mereka lam faddu min haulik tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu bubar mereka akan me mengadoh yo ya, itu kaya mau menyingkring maka iya iya wa'fu anhum wastaghfir lahum berupayalah untuk saling memaafkan di antara kalian yo gelem ngapura yo gelem jaluk gelem ngapura wong liya yo gelem jaluk ngapura wasyawirhum fil amr bermusyawarahlah kepada mereka dalam semua urusan Faidah azam tawakal ala Allah ketika mempunyai tujuan apapun berserah dirilah kepada Allah Inna Allah yuhibbul mutawakkilin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mau berserah diri Allahumma salli ala Muhammad teman sekalian mari kita berbincang dari ayat ini untuk kita kaji bersama kemudian secara ringkas saya terangkan dan secara maksimal kita praktekkan dalam hidup sehari-hari Fabima rahmatin minallah lintalahum Dawuh Fabima rahmatin minallah Maka karena sebab rahmat kasih sayang Allah Allah ingin menunjukkan kepada kita Betapa yang membentuk karakternya Rasulullah itu adalah langsung Gusti Rasulullah hebat itu bukan karena ditempa oleh pendidikan-pendidikan dunia bukan karena ditempa oleh pendidikan-pendidikan manusia tapi yang mentarbiah Rasulullah langsung Gusti Memang Rasulullah sudah dipersiapkan Allah untuk menjadi pemimpin hebat, untuk menjadi afdalil khalqi ajma'in, untuk menjadi pemimpin dunia akhirat mulai kecil sudah punya gelar Al-Amin dapat dipercaya dan Rasulullah memang gak pernah bohong sekalipun sepanjang hidupnya mulai alim itu sampun dicetak dirancang Gusti Allah di skenario Gusti Allah untuk menjadi pemimpin hebat eh berarti gak kita gak Kanjeng Nabi tesih alim niku buruh Amon Mendo buruh Amon kamu ngomong betul sesuatu yang aku dengan upah tertentu ini sebenarnya Rasulullah dididik oleh Allah untuk menjadi pemimpin hebat sebelum memimpin manusia dilatih mimpin binatang binatang pun dipilihkan bukan sembarang binatang yang dipimpin tapi dipilihkan kambing wedus kenapa bukan binatang yang lain kenapa bukan sapi kenapa bukan kuda tapi kok wedus ternyata subhanallah bapak ibu hasil riset penelitian membuktikan bahwa wedus itu binatang yang paling susah diatur gak kena dilatih mbak maklumar kumur kaya ngeten itu wedus itu rakana diulangi rakana dilatih makanya mboten wonten tiang main sirkus gak wedus awas ini kapan gue udoni ini berarti telung puluh limau macan kewan sing paling keren paling galak sampai dijuluki the king of alas raja hutan niku mawon sing kenging diatur kenging dilatih kenging diajak main sirkus membentuk formasi ngene ngene ngene iso menerobos gelang-gelang api iso model ngene model ngene Caket, gajah sing semono gedene iso dilatih jak main sirkus kon bal-balan iso kon basket iso uang nek dicak nari tapi wedus gak kena banget kumar kumur goyang ngono maka pernah Muhammad kecil waktu angon wedus di salah satu kebunnya orang Arab ya mesti di kebunnya wong kalianang di kebun kormanya orang Arab kebun kormanya ketika itu tanamannya ya masih sekian-sekian lah kira-kira masih masih buah pasir itu yang punya kebun begitu ngerti banyak kambing-kambing di kebunnya marah-marah ini kurang ajar kambing siapa yang yang yang yang di kebunku ini awas ini nanti sampai ngerusak tanaman kurmaku awas nanti kalau sampai menginjak-injak apalagi memakan dan merusak tanaman kurma ini sampai mati tak hukum tak ajar ini yang amon. Rasulullah langsung mendekat mohon maaf bapak sayalah yang aman berdus dus ini tapi saya janji wedus-wedus ini tidak akan merusak tanaman kurma di kebun bapak akhirnya wedus-wedus itu dikumpulkan sama Rasulullah terus didawi karo kanjeng Nabi hei para wedus-wedus kurungoknya wedus-wedus wedusnya kok guyang-guyu aku ini mengkrimo buruh angon seliramu kabeh ya kue kafe oleh manggon kebun iki neng ojo nganti ngerusak tandurane panganan sukete wae ojo nganti ngerusak tandurane Sub subhanallah lu wedus nih lu didawi kan nabi kaya ngotong itu lu manut manut jadi mboten wonten sing mangan kurma yang rusak tanaman kurma mboten nurut sing dipangan ning sikete mawon bersih kudu ya karo matun wedhuse terus wedhus selama manggen mriku kan ngetoke kacang atur mireng-mireng niku tropok tropok tropok otomatis itu sudah dirabuk kaki tanaman kurma akhirnya tanaman kurmanya jadi semakin subur panenannya bagus hasilnya melimpah ini yang punya kebun Masya Allah betulnya luar biasa ini hikmahnya apa Bapak Ibu teman sekalian kalau wedus saja didawi kanjeng Nabi manut lene uang didawi para ulama nganggo hadis dawuh kanjeng Nabi kok ora manut berarti kalah karo kalah karo kalah karo Terima kasih.